apabila mereka diberi nasihat. Orang-orang munafik dinasehati agar berhenti dari melakukan kerusakan di muka bumi berupa kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia kaum mukminin, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka mereka menjawab dengan penuh kedustaan dan perdebatan. Kata mereka, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Ikhwan rahimakumullah dari sini kita tahu bahwa bentuk kerusakan yang dibuat oleh kaum munafikin di muka bumi antara lain adalah kekufuran. Mereka merusak bumi ini dengan kekufuran. Kemudian kemaksiatan. Mereka merusak bumi ini dengan kemaksiatan. Kemudian menyebarkan rahasia kaum mukminin. Mereka merusak bumi ini dengan menyebarkan rahasia kaum mukminin dan berikutnya mualatul kafirin memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka merusak bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan loyalitas yang mereka berikan kepada orang-orang kafir. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kekufuran, mereka mengatakan, kami bukanlah orang-orang yang suka melakukan kekufuran. Kalau dikatakan kepada mereka, berhentilah dari kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan. Mereka menjawab, kami bukanlah orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Kalau dikatakan kepada mereka, berhentilah dari menyebarkan rahasia kaum muminin. Mereka menjawab, kami bukanlah orang-orang yang suka menyebarkan rahasia kaum muminin. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, maka mereka mengatakan kami bukanlah orang-orang yang suka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Mereka mengatakan innama nahnu ahlul ikhlas, islah. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Mereka katakan ini dengan penuh kedustaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah klaim mereka tersebut di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang nyata-nyata melakukan kerusakan. Hanya saja mereka tidak merasa. Ya. Tidak merasa. Tafsiran dari ayat yang ke-12 ini, Qala inna hadha alladhi yaf'alunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa ainul fasad. Sesungguhnya yang mereka kerjakan ini, ya, yang mereka kerjakan dan yang mereka klaim sebagai sebuah kebaikan adalah ainul fasad, kerusakan itu sendiri. Mereka menganggap kejelekan sebagai kerusakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tekankan di ayat yang ke-12 ini bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka melakukan kerusakan dan mereka telah menganggap kerusakan yang selama ini mereka perbuat adalah sebagai sebuah kebaikan. Lakinnahum bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Akan tetapi karena sebab mereka bodoh dan ngeyel, membangkang, la yuhissun, mereka tidak merasa sebagai orang yang melakukan kerusakan. Jadi kalau ditanyakan, Mengapa orang-orang munafik tidak merasa sebagai orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi? Sebagai jawabannya adalah karena bodoh dan ngeyel. Bodoh dan membangkang. Kalau sudah bodoh ditambah lagi membangkang, bahaya. Ini namanya bodoh yang aktif. Ada bodoh yang pasif. Kalau bodoh yang pasif itu cenderung diam, nerimo. Ya. Bodoh yang memang betul-betul merasa bahwa dirinya sudah bodoh, bodoh yang kalahan. Ini yang berbahaya adalah bodoh yang aktif. Bodoh tambah lagi inad, ngeyel, membangkang, menentang. Ya. Itu yang berbahaya. Dan inilah keadaan kaum munafik. Dengan sebab inilah mereka tidak merasa menjadi orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Yang mereka lakukan selalu memutar fakta selalu memutarbalikan fakta. Mereka yang berbuat onar, mereka yang berbuat kerusakan, mereka yang mengatakan kami melakukan kebaikan. Kami tidaklah termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat onar. Hada al-munafik. Seperti inilah keadaan orang-orang munafik.